قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم قال الله تعالى berfirman Allah Ta'ala la tajidu kamu tidak mendapatkan wahai Muhammad kauman sekelompok manusia yu'minuna billahi wal yaumil akhir sekelompok manusia itu orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir yuaduna mereka kelompok orang yang beriman kepada Allah di akhir itu kamu tidak mendapatkan yuaduna saling cinta mesra akrab man terhadap orang hadda yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya Allah walau walaupun ada mereka itu orang yang menentang aba'ahum adalah ayah-ayah mereka sendiri au abna'ahum atau anak-anak mereka kauman yu'minuna billahi yawmil akhir au ikhwanahum atau saudara-saudarahum mereka kauman yu'minuna billahi yawmil akhir au ashiratahum atau keluarga mereka fanafa maka meniadakan Allah al-imana iman anil muaddina terhadap orang yang saling cinta, saling mesra lil muhaddina terhadap penentang-penentang lillah terhadap Allah wa rasulih dan rasulnya Allah walau kanu walaupun ada itu al muhaddin penentang min agrabil agar agrabin daripada yang paling dekatnya kerabat mandi diterangkan kalau udah ada orang gak sholat jangan dikumpuli. Jangan dijadikan teman apalagi hidup sekeluarga dengan orang yang gak sholat. Percuma. Kenapa orang yang gak sholat itu sama dengan menentang Allah dan Rasul. Musuh Allah dan Rasul. Sedangkan Al-Quran menerangkan Orang yang beriman terhadap Allah dan hari kiamat nggak mungkin terhadap penentang agama, penentang Allah Rasulullah. nggak mungkin. Walaupun keluarga sendiri. Pak, kalau kamu cinta kepada Rasulullah, misal orang tuanya kamu musuhnya Nabi, wajib kamu siap untuk membunuh orang tua sendiri. Jika anak itu musuhnya Allah dan Rasul, wajib anak tadi itu untuk kita bantai. Kenapa Allah dan Rasul harus lebih dikedepankan walaupun dari diri sendiri? Hah? Karena tegas harus ditegesin tidak ada toleransi fahrisu risu rahimakumullah maka berusahalah semoga Allah ta'idu perhatikan sholat laksanakan ada di masjid orang-orang beriman dihimbau oleh sulhaya ala sholat dengar telinganya tapi nggak bergerak sama sekali Hayya 'alal falah. Dengar hanya melihat sepak bola di televisi. Malah hanya sekedar melihat sandiwara ada di televisi. Ini orang benar-benar keterlaluan. Sambut panggilan itu, ajakan Allah dan Rasul kok nggak disambut. Subhanallah. Kadang-kadang heran lihat umat Islam hidup di daerah yang kadang-kadang 100% umat Islam hayya ala sholat gak ada yang bangun gak ada yang bergerak sepi masjidnya sepi musolanya rame pasar malamnya rame tempat hiburan-hiburannya bukan daerah barat ya kita tidak bicara Eropa, Yunani kita tidak bicara Amerika, kita bicara Sungi, kita bicara Kebon Sari, kita bicara Pasuruan. Pecinta masjid sangat sedikit, saudara. Pecinta rumah Allah sangat sedikit. Orang-orang yang menyambut ajakan Allah dan Rasul sangat minim. Karena itu ayo, wis ojo ngasah arit sampean, jangan ngasah pedang. Ayo kita bunuh orang kafir. Dong sampean itu loh, jaga iman kadang-kadang kalau kula uloni sorone setengah mati, abotnya setengah mati. Karena itu ayo kita jaga iman kita. Masjid kita makmurkan. Memang gak gampang makmurkan masjid ini. Hanya orang yang mantap imannya orang yang makmurkan masjid ini innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir hanya saja yang mau memakmurkan masjid orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat innama itu ada ifadatul hasr hanya saja yang mau makmurkan masjid itu orang-orang beriman toh orang munafik nggak mungkin apalagi orang kafir makmurkan masjid itu bukan berarti mengadakan terumbenan di masjid. Makmurkan di masjid yaitu dengan sholat berjamaah, dengan tahajud, dengan i'tikaf, dengan tahiyatul masjid, dengan bermacam ibadah yang ada di masjid. Perlu iman. Wah, kakinya kuat. Sepak bola sampai dilosor, sanggup Berjam-jam dia mengerjar bola, kuat. Tapi pergi ke masjid cuma 20 langkah rumahnya, gak kuat. Kenapa? Karena sepak bola tidak bergantung dengan iman, tapi berangkat ke masjid itu bergantung dengan iman. Semangat kalau dia bekerja, berangkat mendar mandir ke Surabaya mampu. Bahkan keluar negeri ke Malaysia bisa tapi berangkat dari masjid dari rumah ke masjid jaraknya cuma 10 meter nggak pernah bersemangat malasnya setengah mati bahkan kadang-kadang sering telat dan sering meninggalkannya kenapa berangkat cari duit nggak butuh iman tapi berangkat untuk sholat berjamaah di masjid butuh iman karena itu siapa orang yang rajin sholat ada di masjid insya Allah dia menjadi orang yang mantap imannya dikatakan idza raaitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman jika kamu menyaksikan orang yang selalu membiasakan diri salat berjamaah di masjid saksikan dia adalah orang yang benar-benar beriman disaksikan nabi menyatakan kamu boleh menyaksikan dia beriman Nabi menyaksikan dia adalah orang yang beriman. Nol umantu dan aweto orang yang ahli ke masjid. Tutu wong bal-balan tok di mantu. Wah akhirnya mangan bal anakmu. Ya, ya. Orang beriman yang ahli solat itu dicari. Baik. wa ahsinul musara'ata ilaiha wa adimul ukufa alaiha dan berbaiklah kamu untuk bercepat-cepat berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat wa adimu dan langgenglah istiqomahlah selalulah kamu al-ukuf iktikaf atau melazimi alaiha atas salat fahiyal maghnamur rabihin maka itu salat adalah maghnam satu hal yang eh, satu keberuntungan rabihin bagi orang-orang yang yang yang untung yang beruntung wa fawzul atqiya dan kegemilangan bagi orang-orang yang bertakwa al-mubasysyirin yang mendapatkan kabar gembira warahatuz zuhad dan itu adalah kebahagiaan az-zuhad orang-orang yang zuhud as-salihin yang soleh wadabu dan hobi as-suada orang-orang yang selamat al-muhtadin yang mengikuti tunjuk Allah wa salwatu safwatil muhibbin dan hiburan bagi orang-orang pilihan al-muhibbin yang cinta kepada Allah wa ghanimatus sadatil arifin dan ghanimah sama apa keberuntungan bisa as-sadatil arifin orang-orang ah, pemimpin-pemimpin yang arifin wa marhamul ulama'il amilin sama dari keberuntungan atau hal yang istimewa daripada para ulama al-amilin Sholat ini satu keberuntungan Kalau sampean misalnya dikasih sayembara. Ayo yang datang ke Habib Taufik salaman pertama dikasih satu juta. Rubuh Habib Taufik ini. Rebutan kape Kemudian kalau misalnya ayo sholat yang di soft pertama datang pertama dapat pahala sekian, teko terakhir. Padahal janji Allah nggak pernah luput. Janji manusia selalu lo luput. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau 'alima an-nasu ma fi as-saffil awwal wa ma fi an-nida' wa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu." wala atauhuma walau walau kana habwan atau kama qala sallallahu kalau seandainya manusia dari itu mengetahui pahalanya soft pertama dan apa yang ada di dalam adzan gedenya ganjaran dengar adzan atau sebelum adzan datang Kemudian tidak ada cara lain kecuali pakai diundi. Saking banyaknya yang akan hadir. Sampai harus undian dulu. Kalau dapat nomor satu masuk masjid yang pertama. Lastamu. Mereka sanggup untuk mengikuti undian. Kalau ah, tahu bagaimana Allah menyediakan pahala di sop pertama dan datang persis ada waktu Adan atau sebelum Adan, maka yang lumpuh-lumpuh di rumah walaupun dengan merangkak akan pergi ke masjid. Nah ketok sih nggak kelihatan Nanti di hari kiamat kelihatan baru nyesel Ya Allah emani Lawang masjid e cedek saya krungu kupingku bendino ayah ala sholah. Kok berangkat ganjarannya sebegini besarnya masih ngesot gelem. Walaupun dengan merangkak mau. Nanti di hari kiamat. Sekarang seakan-akan kurang perlu. Memang ganjaran itu nanti kelihatan dari kiamat saudara. Pahala itu kelihatan di hari kiamat. Sama dengan dosa kelihatannya di hari kiamat kiamat. Sekarang nggak kelihatan masih, nggak kelihatan. Nih, sama dengan anak kecil senang permen. Wah, kalau sudah dilarang makan permen ngamuk dibanting sih Marah, cerewet luar biasa. Tapi kalau sudah sakit gigi baru uh, nangis ya Baru kesakitan. Baru dia akan tahu. Iya benar bener ya bener tidak boleh sering makan permen nanti orang yang berbuat dosa di dunia baru nanti akan tahu kalau sudah mati kelihatan kuburannya ya Allah ini rasanya begini sakitnya orang bermaksud kepada Allah baru nyesel cuma kalau sakit gigi bisa pergi ke dokter diobati tapi kalau sudah sakit di kuburan tidak ada dokternya tidak bisa kembali lagi ke dunia Karena itu Yang belum masuk kuburan Jangan main-main Sholatnya dijaga yang benar Kalau sudah Masuk kuburan baru tahu oh gini nikmatnya sholat berjamaah oh gini nikmatnya pergi ke masjid hmm? dijaga benar-benar jangan sampai menjadi orang menyesal ya Orang-orang yang dekat kepada Allah wah, menganggap sholat ini adalah satu keberuntungan luar biasa. Gak mau dia tadi itu kehilangan sholat atau gak khusyuk dalam sholat gak mau. Sampai di antara mereka itu karena ditanya, hal tadkuru syai'an fi sholatik? Apakah kamu masih mengingat sesuatu di dalam sholat kamu? Kata dia, wahal syai'un ahabbu ilayya min sholati hatta adhkura fiha. Apa ada yang lebih aku cintai daripada sholatku sehingga perlu benar aku ingat dalam sholat? Enggak ada sudah yang perlu diingat dalam sholat. Allahu Akbar iring serai candal jabit Allahu Akbar inggi iling kunci Allahu Akbar Hiling tuku Allahu Akbar Tidak ada kalau arif orang lah, Allahu Akbar Tidak iling apa wis nggak iling semuanya Kenapa? Karena dia paling cinta adalah sholat Toko rame ditutup, ayah ala sholat. Diusir kabeh. Betul, betul, betul, betul. Usir ayah ala sholat. Habis diceritakan. Ada seorang wali ketemu setan. Wali ketemu saya? Setan. Kelihatan setannya wali. Nah, kalau sampai ketemu sama setan, bodoh setan nih. wali ketemu setan kemudian set, ngelihat setan ini telanjang di muka orang-orang telanjang kerumunan orang telanjang setan ini tahan setan kata dia nggak malu kamu di muka orang ini telanjang mana orang kata dia mana orang lah di sekitar kamu bukan orang ini. Ini gambarnya ada orang. Hatinya sama seperti aku. Aku nggak malu sama dia. Memangnya gak ada orang semuanya. Ada satu orang beneran. Ada satu orang beneran. Yang ini orang-orangan. Gambare dek wong. Atine dudu uang. Akhirnya orang ini berangkat sama setan. Setan menyerupah manusia biasa. Ayo, tak tunjukin orang kamu. Berangkat. Bukan menuju ke masjid, masuk pasar. Masuk tuku yang paling gede. Bukan tuku paling gede peracangan, bukan. Tuku paling gede jualan permata. Walhasil jualan permata yang mahal-mahal. Setan langsung mau beli yang paling gede. Pak ini berapa? Ini sekian. Gimana kalau sekian? Dijak tawar, menawar, tawar, menawar, tawar. Tawar sampai. Hayya ala sholat. Dengar adan. Marah punya toko. Kamu bukan manusia. Kamu setan. bilang syaitan rajim. Diusir, diusir diambil batu yang besar, permata yang ditawar dikepruk, prak sampai hancur. Ini yang membuat aku terlambat daripada sholat padahal si adzan. Baru adzan. Ini yang membuat aku di sholat. Ini setan yang yang membuat aku terlambat daripada sholat itu adalah setan. Diusir tutup. Kata setan, yoi ya kilo lo menungso. Ini manusia yang dia tidak mau dirugikan imannya, sholatnya, ibadahnya karena dunia. Kula sampean tuh ke masjid nih. Urusan 20.000 ditinggal salate. Kenapa? Bukan manusia sudah kita ini. Setan ngakoni, ya iki lo menungso. Ini manusia beneran. Kalau yang itu semuanya itu bodoh mas sampai aku males sholat Karena itu jangan kita menjadi pemuas setan. Kalau sudah azan mandeko dimi, mandeko. Ayo Rasulullah, Maaf Pak ya, nanti kita teruskan kembali. Ini sekarang sudah panggilan Tuhan untuk sholat itu. Hebat kalau sudah begitu sampean. Ada cerita yang lain. Ini setan, cerita setan ini. Ada dua setan. Dapat tugas dari iblis, dari setan. Eh, goda orang itu. Kamu goda orang yang itu. Saya tugaskan setahun lapor masing-masing. Dapat setahun datang, yang satu kurus, pucet, yang satu gamuk, lemu, dampal, seger. Tanya setan yang seger sama yang kurus ini, deh, kok kurus kan? Kencing manis ya kan? Kenapa kamu itu? kok kurus ada apa ini kata yang kurus ini kok seger kamu jamu apa kenapa kamu ini yang kurus jawab aduh saya ditugaskan dengan orang yang sudah aduh nggak bisa aku goda tadi nggak bisa aku rayu nggak bisa aku pengaruhi kenapa kenapa setiap saatnya zikrullah dia. Mau minum, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya setahun saya tidak minum. Mau makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai tugas itu loh. Setiap makan baca bismillahirrahmanirrahim. Setahun saya tidak makan. Gitu mau berpakaian baca Bismillahirrahmanirrahim setahun nggak nggak pakaian kangenin terus aku ya masuk rumah baca doa akhirnya aku nggak bisa masuk rumahnya oh ono dijopo terus aku terus kemana-mana begitu aduh akhirnya kekurangan gizi ya gue. nggak pernah dia maksiat nggak pernah dia berbuat dosa malah dia selalu mengawali dengan zikrullah dalam segala hal. Lah kon, kok lemu? Kamu kok gemuk? Waduh. Kalau ini bukan saya ditugaskan kepada orang, saya dimanja sama temanku. Makan tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, sepiring untuk saya dan dia tadi ya. Minum juga begitu segelas untuk aku dan dia. Tidur aku sekamar dengan dia, mendatangi istri tidak pakai doa, akhirnya bareng ngambil aku. Berpakaian satu pakaian dengan aku, malah aku dihibur, diajak ke diskotik, diajak ke bar, dikasih vitamin bir, dikasih vitamin narkoba, vitamin bagi setan itu. Kamu lihat sehat aku sekarang. Kira-kira sampean setan seta, setane sampean guru atau lemu? Sampean sing guru. Subhanallah. Jadi setan itu saudara memang dia berusaha mati-matian segala umurnya digunakan untuk satu. sampean maksiat kepada Allah bahkan kafir kepada Allah. Dia berusaha bagaimana manusia di sebanyak mungkin masuk neraka supaya neraka bukan untuk bangsa setan tok. Menungso jin juga masuk juga. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Hanya setan, setan itu ngajak-ngajak manusia dan jin untuk maksiat bahkan kafir kepada Allah supaya jadi teman mereka ada di neraka Allah Subhanahu wa Hadirin sekalian rahmati Allah sebentar lagi dan kita sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Ini bulan yang sangat mulia. Bulan di dalamnya disyariatkan haji dan juga diperintahkan bagi yang mampu untuk berkurban. Karena itu yang mampu kurbano man kana lahu sa'atun wa lam yudhi la yagrabanna musalla musallana au kama qala sallallahu siapa orang yang mampu kok dia tidak berkurban jangan dekat-dekat masjidku jangan dekat-dekat musolaku tidak umes Rasulullah seakan-akan Nabi yang bisa kurban kok tidak kurban belendek delok raimu koyo ngono karena itu kurban. Kurban itu setiap orang satu kambing. Bukan berarti urunan sak keluarga, sak deso beli satu kambing. Bukan kurban, sedekah namanya itu. Kambing itu kalau kibas umurnya setahun atau lebih. Kalau kacangan umurnya dua tahun atau lebih. Jangan masih bayi pempesan kamu potong itu bukan kurban namanya kemudian sapi untuk boleh tujuh orang atau onta boleh untuk tujuh orang baik itu urunan atau dia masukkan dalam jumlah tujuh orang satu sapi atau satu onta. Sampean boleh potong ada di tanggal 10 Dhul Hijjah sekiranya setelah terbit matahari dan ketinggian satu tombak ditambahi untuk khutbah dan sholat id. Afdolnya antena nobu yari id. Sholat id potong. Motong harus dengan cara sopan dan disaksikan didelok bareng yang menyaksikan sambil baca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ojo meneng cangkeme bukan takbir ngerokok pegel sapi ini tangi terumbu kan susu takbir maksudnya. Dengan membaca takbir. Kemudian jika dia tadi itu menunda pemotongannya sampai tanggal 11 kalau hari rayanya hari Ahad Senin 11 Selasa 12 Rebu 13 pokoknya sebelum maghrib Rebu masih boleh untuk motong hewan kurban. Tapi kalau setelah itu nggak jadi kurban, jadi sedekah. Paham ya? Jadi sedekah. Dianjurkan bagi orang yang menjelang hari raya mulai tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu berarti hari apa? Sabtu kalau memang hari rayanya Ahad, satu hari sebelum riaya. Mulai subuh baca takbir. Setelah sholat Setelah sholat subuh, Allahu akbar, Allahu akbar semuanya. Setelah sholat duhur, Allahu akbar gitu. Setelah sholat duha juga begitu, sholat sunnah atau sholat wajib, bahkan sholat jenazah. Baca takbir. Sampai malam hari raya, maghrib malam hari raya. Kalau hari raya ahad berarti malam ming. Takbir walaupun bukan di luar, bukan setelah sholat. Walaupun bukan setelah sholat. Allah Akbar, Allah dinindi. Kalau kita kan kadang-kadang takbirnya ndak ada, beduki sing ket, Salonnya yang get, wonge ngerasani wong. Tidak ada kesunahan ngabu beduk. Tapi bertakbir. Al mulutu wal cangkemmu iku nganggur. Dibuat takbir. Sampai imam takbiratul ihram Allahu Akbar untuk sholat id. Tes mandek takbir. Tapi setelah sholat, sholat, sholat, sholat apa ya? Sholat duha, sholat dur sholat asar, sholat witir, sholat, sholat, sholat. Tetap disunahkan takbir sampai tanggal 13 Dhul Hijjah. Hari Rabu sholat asar. Setelah sholat asar, takbir mandek. Wis tak takbir maning. Kon terus no, nggak yoyo dewi takbir nggih Kemudian disunahkan untuk puasa. Puasa mulai saiki ya puasa sunnah. Tapi kalaupun Anda tidak mampu puasa, jangan sampai ditinggalkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, Sabtu ya. Kalau hari Ahadnya hari eh, apa hari hari rayanya hari Ahad, Sabtu berarti. Hari sebelum hari raya poso namanya Arafah. Sama Arafah yukaffiru dzunubas sana. Puasa satu hari di Arafah mengampuni dosa setahun. Hitungan, Pak. Lirian dok sampai ngelirik wong wedok itu jutaan dosa wisan Wis ping pira sampai ngelirik? Nggak kero untung sampean ini. Belum lagi mulutnya, telinganya, kakinya. Nah, sekarang kesempatan, ayo diniati hari Arafah untuk puah, puasa. Sebelum hari Arafah juga ada namanya Tasu'a tanggal 8, ya Jumati berarti. Juga disunahkan untuk puasa. Hah? oh bukan tasua tarwiyah tarwiyah namanya itu tarwiyah eh, yang paling penting tanggal 9 ojo ditinggal oleh iso poso kemudian sholat id untuk wanita sholat di omah bu atau di musola apalagi yang muda-muda jangan sholat ono di lapangan berangkat dari Luma Lembeng Megal Megol mulai nak gue ganjaran gue duso, apalagi pakaian baru wayu tambah ndak karuan sholat di rumah sholat atau berjamaah di rumah ya apa caranya Beb? caranya sampean wudhu setelah itu menghadap kiblat kemudian niat sholat id sholat hari raya takbir Allahu Akbar setelah itu baca doa istiftah kalau memang bisa setelah takbir pertama ditambahi tujuh takbiran di rokaat Allahu Akbar antara takbir yang satu dengan takbir kedua baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar, Allah, Alhamdulillah, ولا إله إلا الله, Allah Akbar. Tapi aja diketno, Bu. Dibaca sendiri. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar. Sampai tujuh kali. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Baru baca surat Al-Fatihah. Setelah itu disunahkan baca surat Allahu Akbar rukuk Salman Hamidah etidal Allahu Akbar sujud Allah aduk di antara dua sujud Allahu Akbar sujud berdiri lagi di rakaat kedua Allahu Akbar aja mojo Meneng sebentar setelah itu takbir lima kali Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Sampai takbir kelima. Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Baca surat Al-Fatihah. Kemudian baca surat yang lainnya disunahkan Allah Akbar rukuk, Sami Allah Alhamdulillah, Allah Akbar sujud, Allah Akbar duduk, Allah Akbar sujud kedua, tasyahud assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi selesai wis nolontongnya di bujumu itu bagi perempuan wis cuma tuh wis berangkat ke masjid mari ngono campur lanang wedok ketemu pacari, tambah pacaran wah tak tepat berangkatnya aksi sholatnya pakai ruku metu maneng uri-urian maneng tak tepat tak tepat ini bukan begitu caranya ibadah ngacu namanya itu wes sholat ada di rumah bu ya berjamaah sama perempuan-perempuan ada di rumah sama anaknya tidak apa-apa bagus ibu e di imam anak e di makmum atau anak itu e di imam ibu itu e di makmum tidak ada masalah boleh berjamaah juga bagus. Hah? Karena sholat adha itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat idul fitri. Ini eh, kebanyakan perempuan-perempuan ini kadang-kadang tidak -kadang ninggal no sholat-sholat yang diajurkan oleh agama. Di antaranya misal takziah, saya dibingungin gawa beras dok, gawa beras Sebenarnya ibu-ibu mau ruku bu. Pak wudhu bawa ruku nyolati mayit. nggak apa-apa. Bagus. Dipersiapkan disolati. Iki gak betul, kok yang kono bawa beras, bawa roti, padokan dok sini kau. Ya boleh-boleh aja lah, tidak ada masalah bantu keluarga yang lagi kesusahan. Cuma yang dibutuhkan sama mayit tutup beras, dungone sampean. Hmm, ini kadang-kadang keliru caranya. Sebetulnya dimandikan mayit dikasih waktu perempuan untuk nyolati mayit. Setelah itu disolati sama laki-laki. Begitu Rasulullah ketika beliau sebelum meninggal wasiat setelah kau mandikan aku, mengkafani aku, tinggalkan aku sendiri. Karena malaikat berdatangan untuk menyolati aku. Wah. itu? Setelah itu biar perempuan-perempuan menyolati aku, keluarga. Setelah itu baru dibawa ke masjid untuk disolati sama laki-laki. Nikmat baru jadinya. Kika. Oh, diku ono badukan tok sendiri. Mari ngono dayo-dayoan ini banyak yang kurang pas ya nah, mudah-mudahan insyaallah sholat akan menjadi satu penghibur hati kita dan kita semuanya jadikan orang beruntung insyaallah amin Allahumma amin